Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian saling tolong menolong di dalam perbuatan albir wa taqwa. Telah kita sebutkan albir wa taqwa ketika dikumpulkan dalam satu kalimat albir yani fi'lul khair. At-taqwa yani tarku al-manahi. Bertahun untuk melakukan kebaikan dan untuk menjauhi meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul rahiman rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk bertaawun dengan kaul dengan ucapan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan Nabi kita menyatakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu bawa. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam mukmin yang satu dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang satu menguatkan yang lainnya dengan ta'awun dengan masing-masing kita membantu yang lain saling menguatkan Sebelum Thaymin rahimahullah ta'ala menyebutkan terkait dengan hadis ini. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Kata beliau rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwasanya yang pertama masing-masing kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangan. Masing-masing kita sebagai pribadi mesti ada kelemahan. Maka yang kedua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya masing-masing kita melengkapi yang lainnya, menguatkan yang lainnya. Ya syuddu ba'duhu ba'dha. Ini ta'awun, ini ta'adud. Masing-masing kita ikhwana fillah rahimana rahimakumullah saling menguatkan. Ikhwana fillah rahimana rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan dengan perbuatannya bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bertaawun di rumahnya bersama para sahabatnya di rumah masyhur hadis yang masyhur bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di rumah fi mihnati ahli beliau senantiasa membantu istrinya ta'awun bersama istri beliau di rumah beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar bagaimana tahun beliau sallallahu alaihi wasallam di antaranya dalam satu hadis yang masyhur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahun membangun masjid Nabi Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, "Kunna nahmilu labinah labinah." Kalau kami membawa satu bata satu bata. Amma Ammar radhiyallahu anhu fayahmilu labinatain labinatain membawa dua bata dua bata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turut serta bertaawun membangun masjidnya. Melihat Amr bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Waih ya Ammar, waih ya Ammar." Ini pujian kepada beliau radhiyallahu anhu. Taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Engkau akan dibunuh oleh pihak yang memberontak kepada penguasanya. Waih ya Ammar, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Radhiyallahu anhu. Demikian juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ketika perang Khandaq ketika para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat Khandaq di perang Ahzab. Beliau sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya turut serta bertahun membuat Khandaq. Sampai satu kejadian, satu peristiwa ada satu batu yang tidak bisa diangkat oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turun menghancurkannya Turut bertawun itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu ketika melihat kejadian tersebut Jabir radhiyallahu anhu melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membebat perutnya dibarut dengan kain karena kata Jabir radhiyallahu anhu kami ketika itu tidak mendapatkan makan tiga hari bertahun membuat parit menggali parit dalam keadaan tidak mendapatkan makan sama tiga hari saya melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membebat, membarut perutnya. Maka beliau radhiyallahu anhu pun pulang ke rumahnya, mengajak istri beliau bertahun, mengajak istri beliau bertahun dengan menyatakan aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke hendak dalam keadaan perutnya dibebat oleh kain. Maka Iya, diperintah istrinya untuk membuat makanan dan beliau pun menyembelih Buhaimah menyembelih satu ekor kambing yang kecil dimasak kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini billah rahiman rahimakumullah. At-ta'awun amrul masyru'. At-ta'awun ada seperkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal birri wa taqwa wala ta'awun la itsmi udwan. taawun adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi wasallam menyontohkannya dengan perbuatan selain menghasung dengan dengan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihi salam Nabi Musa alaihissalam menerangkan satu contoh di dalam dakwah juga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah butuh perlu adanya ta'awud Nabi Musa alaihissalam di dalam satu doanya permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli berdoa ketika Allah mengangkatnya sebagai rasul beliau berdoa kepada Allah ya Allah rabbi srih rabbi sadri lapangkanlah dadaku wa yassir li amri pemudahlah urusanku wahlul uqdatan min lisani maka bukakanlah kekakuan di lisanku yafqahu qawli agar mereka bisa paham akan ucapanku. Itu doa yang senantiasa kita ucapkan insya Allah. Lanjutannya apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wasrikhu bi amri Ya Allah, jadikanlah untukku satu pembantu membantuku dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Usdud bihi azri, iya perkuatlah aku, iya dengan keberadaannya membantu dakwah, membantu di dalam berdakwah ke Allah Subhanahu wa taala wa syrikhu fi amri ya dan jadikan hadiah tur bersamaku yakni menjadi nabi menjadi rasul menjadi nabi sehingga kata para ulama kita syafaat di dunia ini yang paling tinggi nilainya adalah syafaat Nabi Musa untuk saudaranya Harun alaihissalam karena beliau memberikan syafaat agar Allah menjadikan saudara menjadi nabi Namun syahid yang sedang kita sebutkan ikhwan rahimakumullah di dalam dakwah juga perlu adanya at-ta'awun. Masing-masing kita menguatkan yang lainnya, membantu yang lainnya. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah rasa pribadi dan untuk merasakan insyaallah saat tidak kita masyaallah ya ta'awanun dalam dakwah ini ikhwah semua masya Allah ya ta'awanun dalam dakwah ini namun terkhusus dengan apa yang akan kita lakukan insyaallah ikhwanabillah rahiman rahimakumullah di dalam daurah. Sudah saya ingatkan beberapa poin yang penting kita ingat. Yang pertama al-muta'awinun al-muta'awinun orang-orang berta'awun itu perlu senantiasa menjaga satu sikap yang mulia yaitu senang bermusyawarah dan itu sudah kita sebutkan di pertemuan Selipi. Yang pernah kita ikhwani fillah rahiman rahimukum merasa sebagai seorang yang cukup tidak butuh masukan yang lain. Saya cukup tua, saya cukup ilmu, saya cukup pengalaman sehingga tidak butuh masukan yang lain tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah dengan sahabatnya wasyarikhum wasyawirhum bil amr wasyawirhum bil amr hendakkan engkau wahai nabi iya ajak mereka bermusyawarah dalam urusan urusan masyhur bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah ketika hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahiman rahimakumullah. di dalam ta'awun di dalam musyawarah itu perlu adanya at-ta'alub at butuh untuk adanya tafahum dan tanazul mesti namanya bermusyawarah banyak pendapat banyak ide dan tidak mungkin semua bisa ditampung mesti yang satu diterima, yang satu tidak. Maka ikhwan fillah rahimah rahimakumullah penting at-tafahum mutanazul Saling memahami dan mengalah. Iya, seorang bermasyawarah tidak akan merugi. Ta'awun butuh di dalam dakwah ta'alu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika mengutus Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman bertawun dalam dakwah ke Yaman ta'awun butuh ta'alub butuh kerukunan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yassira wala tu'assira basyira wala tunaffira wa anta tawa'a wala takhtalifa berikan kemudahan oleh kalian berdua. Jangan mempersulit orang lain. Berikan kabar gembira. Jangan membuat orang lari dari dakwah. Dan hendak kalian saling rukun. Yang berselisih. Di dalam ta'awun perlu at-ta'aruf. Dan itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah dengan adanya tafahum dan tanazul di antara kita. Haibatul billah rahiman rahimakumullah jami'an di dalam ta'awun dalam dalam dakwah ta'awun dalam beramal dalam amalan syar'i ya seorang kita perlu mencontoh apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam saya sampaikan di seperti kemarin dua kelompok ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang satu kelompok tercela. Adapun kelompok yang kedua yang perlu kita mencontohnya, yang terpuji. Kelompok yang pertama yang tercela ikhwan fillah rahiman rahimakumullah seorang yang di dalam amalnya hanya mengukur dengan materi, mengukur dengan dunia, hamba dunia. Dia akan rajin bersemangat dalam amal ketika mendapatkan dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah." Empat jenis harta. Yang intinya Rasul SAW menyatakan celaka budak empat harta ini. Dinar, dirham, khomisah, khomilah. Karena dikatakan dia ada budak dinar, budak dirham. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang ini in u'tiya radhiya. Kalau dia beramal diberi dunia, dia ridho, senang, semangat. Ketika mendapatkan materi. Wa illam yu'ta sahita. Tapi ketika dia tidak mendapatkan apa yang dicari dari dunia, tidak mendapatkan ketenaran mungkin, tidak mendapatkan harta mungkin, tidak mendapatkan pujian mungkin, dia murka. Ini tercelah. Jadi khonafillah rahimun rahimakumullah kita berupaya menjauhkan dirinya. Adapun yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka yang terpuji adalah tuba li'abdin akhadha ananihi an farasi farasih sabilillah. Tuba. Iya, kebaikan pohon di sorga, dia tinggi juga sorga. Ini kebaikan untuk seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha aghbara mughabbarat qadama dia kusut masai rambutnya lusuh pakaiannya berdebu dua kakinya namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam in kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fis saqah kana fis saqah orang ini yang disebutkan di akhir hadis orang ini karena saking demikian keadaannya kalau dia minta memberi syafaat tidak diterima syafaatnya. Ngasih KTP lecet rekomendasi nggak diterima. Kalau dia minta izin tidak akan diberi izin. Karena demikian keadaan dia di dunia. Tidak dikenal orang. Tidak dianggap oleh manusia. Namun dia seorang yang mulia. Dijanjikan tuba oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Shallallahu Wasallam orang ini orang ini. Inka nabi dihirasa, kana nabi dihirasa. Wa inka nabi saqah, kana nabi saqah kalau dia ditugaskan untuk bersama pasukan di depan menjaga mereka siap tapi kalau mereka ditugas untuk di belakang juga siap dimanapun ditempatkan siap karena yang dia cari adalah ajrul minallah subhanahu wa ta'ala bukan dunia mereka harapan adalah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga siap dimanapun berada. Kalau bila rahiman rahimakumullah ini yang perlu kita ingat. Iya, sehingga kalaupun sebagian kita ada yang di kebersihan, ada yang di transportasi, ada yang dikonsumsi, yang penting sama-sama untuk dakwah. Yang penting sama-sama untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi satu amalan yang dianggap orang lain remeh, itu adalah nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau menganggap remeh perbuatan baik sedikit pun. Nah, rahiman rahimakumullah tadi sikap mau bermusyawarah. Sikap siap untuk dimanapun ditempatkan. Sikap siap untuk rukun. Sikap tidak ingin ketenaran, tidak ingin dunia, itu sebetulnya intinya satu. Adalah bagaimana kita semua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah bisa menumbuhkan keikhlasan di dalam amal. Bagaimana kita bisa menumbuhkan keikhlasan di dalam amal? Seluruh amalan kita lillahi subhanahu wa taala, untuk aja Allah subhanahu wa taala, bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, bukan untuk mencari pujian dan lainnya. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Al-ikhlas itu adalah antakuna niyatuka fil amali lillahi subhanahu wa ta'ala. Engkau jadikan niatmu dalam amal apa apapun. Itu semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala la turidu biha ghairallah engkau tidak meniatkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala la riya wala sum'ah wala rif'ah bukan niatnya ingin dipuji orang dilihat orang tidak ingin mendapatkan ketinggian di hadapan orang wala tazallufan indan nas iya dan juga tidak ingin untuk menjilat orang supaya dekat dengan seseorang tidak semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Wala tatarakab madahan minan nas. Tidak mengharap-harap mencari-cari pujian orang. Semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Kenapa? Ini penting kita ingatkan ikhwana fillah rahiman rahimakumullah. Ta'awun adalah ibadah. Ta'awun apalagi ta'awun dalam dakwah ta'awun dalam daur adalah ibadah dan ibadah itu diterima oleh Allah ketika memenuhi syarat al-ikhlas dan mutabah syarat diterima ibadahlah ikhlas dan mutabah maka perlu kita ingatkan mari kita ikhlaskan dalam ta'awun semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala Qul rahiman rahimakumullah dengan seorang ikhlas dalam amalnya. Selain keikhlasan itu adalah syarat diterimanya amal, juga keikhlasan itu adalah sebab datangnya barokah dalam amal. Dengan sebab barokah barokatul ikhlas. Tadi amalan yang dianggap kecil itu bisa jadi besar dengan sebab ikhlas sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala menyatakan Kata beliau rahimahullahu taala rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah Betapa banyak amalan yang kecil iya tapi ternyata menjadi besar dengan sebab niat dan ikhlas oleh pelakunya. Di antara bukti ikhwan fillah rahiman rahimakumullah di dalam Sahih Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad raaitu rajulan laqad raaitu rajulan tataqallabu atau yataqallabu fil jannah aku melihat seorang berbolak-balik di sorga apa sebabnya sebabnya dia masuk surga mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebabnya adalah fi syajaratin qata'aha min wahri tariq tu'dhin nas sebabnya dia masuk surga itu adalah karena dia memotong satu pohon memotong satu pohon yang menghalangi jalan manusia memotong satu pohon yang mengganggu jalan manusia. Dia potong dan dengan sebab kehilasannya amalan tersebut memasukkan dia ke sorga. Rubba amalin tu'adzibuniya. Sehingga bila rahiman rahimakumullah. Tadi pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menganggap remeh amal sedikit. Sehingga Kita terus harus menjaga keikhlasan kita Selama kita beramal Nanti ketika daurah menjadi panitia Menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu kita Terus dijaga niat Ilahillah subhanahu wa ta'ala Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kata beliau afdalul amal sidqun niyah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, afdalul a'mal amal yang paling afdal itu adalah sidqun niyah. Iya, kejujuran di dalam berniat semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Satu pesan dari Zubaid Al-Yami rahimahullahu ta'ala Kata Zubaid al-Yami rahimahullahu ta'ala Inwi Fi kulli syai'in Turidul khair Kata beliau Hendak yang kau punya niat Hendak yang kau berniat Dalam segala sesuatu Engkau berniat Menginginkan kebaikan kata beliau rahimahullahu taala ya tim kebersihan atau yang lainnya kata beliau rahimahullahu taala hatta huru juga ilal kunasah sampai pun keluarnya kamu menuju tempat sampah mungkin mau bawain sampah mau bersihkan sampah inwi kulla syai'in turidul khair adakan ada niatmu untuk berbuat kebaikan Sampai pun ketika kau keluar tempat sampah, mau bersihkan sampah, niat yang baik. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah dan ikhlas. Dan ikhlas seorang akan mendapatkan tumak nina dalam hatinya. Ketentraman kalbu. Sehingga kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala kata beliau rahimahullahu taala man arafan nas istaraha man arafan nas istaraha barang siapa yang tahu hakikat manusia dia akan tenang hidupnya tentram maksudnya apa kata para ulama kita ya ini kalau dia tahu dia yakin manusia tidak, tidak bisa memberikan manfaat tidak bisa memberikan motorat tidak butuh pujian mereka. Jangan peduli kecelakaan mereka. Yang penting niat ikhlas silah subhanahu wa ta'ala. Kalau tahu benar-benar itu. Sehingga beramal semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Istarah akan tenang. Yang penting tugas dijalankan dengan ikhlas. Sesuai dengan yang diperintahkan. Adapun manusia silahkan terserah. Tenang hatinya. Iya tidak ada ganjalan, tidak gerundel ketika sudah kerja ternyata dimarahin orang. Tiba sudah kerja ternyata ah gimana itu kok becek di WC misalnya. Iya, udah kerja ternyata kok soundnya jelek misal. Terserah. Yang penting sudah berusaha ikhlas sebaik mungkin masalah manusia terserah. Man arafan nas istaraha. Wa rahimakumullah dengan ikhlas kita akan terjauhkan dari ujub dari kibar iya ujub kibar dari syaitan dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seseorang dari syaitan dengan keikhlasannya Iblis menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala laghuyannahum ajma'in sungguh aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dengan ikhlas akan terjaga kita dari dosa-dosa dan ujub bangga diri ketika merasa saya paling paling bagus, saya paling utama, divisi saya paling utama, ini ujub, itu dosa dan akan terhalang terjaga seseorang dengannya dari itu semua dengan ikhlas. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam Allah jaga dari godaan. Kenapa sebabnya? Allah menerangkan linasrifa'an husu kami kata Allah Subhanahu wa taala itu agar kami palingkan darinya kejelekan. Karena apa? wa innahu min ibadina mukhlasin karena dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Alhamdulillah Yang terakhir karena kita mau ada musyawarah koordinasi antum untuk mendapatkan keikhlasan tentunya yang pertama adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk menjadi seorang yang senantiasa bisa tulus di dalam beramal. sampai kepada kita satu doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan di satu doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berdoa Allahumma ij'al amali kullahu salihan Allahumma ya Allah ij'al amali kullahu salihan ya Allah jadikanlah amalanku semua itu amal baik Allahumma ij'al amali Allahumma ja'alak amali kullahu salihan. Jadikanlah amalku semuanya baik. Waj'alhu liwajhika khalisan. Waj'alhu liwajhika khalis. Dan jadikanlah amal-amal tersebut itu ikhlas untuk wajahmu. Ikhlas. Wala taj'al li ahadin syai'an dan jangan jadikan amal tersebut ada bagian sedikit pun untuk yang lain. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Minta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara sebab datangnya keikhlasan adalah dengan kita melihat orang-orang saleh terdahulu. Iya. Ketika seorang kurang pengetahuan tentang orang-orang baik terdahulu, bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan para tabi'in, para ulama kita, mungkin akan muncul ujub. Perasa sayang paling banyak ada dalam dakwah. Saya paling capek. Tapi kalau dia melihat bagaimana perjuangan orang terdahulu, orang soleh dulu, merasa dirinya kecil, tidak ada apa-apanya. Muncul keikhlasannya. Iya, berkedua, membaca, mengkaji tentang orang soleh, bagaimana keadaan mereka dalam dakwah tahun mereka, perjuangan mereka. Yang ketiga, ikhwanifillah rahiman rahimakumullah adalah ada perasaan takut tidak diterimanya amal. Ibu Aisyah radhiyallahu anhu mu'minin pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan satu ayat dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman Walladzina yu'tun wa mereka yang telah mengeluarkan yang mereka lakukan memberikan infak melakukan amal baik tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala wa qulubuhum wajilah tapi hati mereka dalam keadaan takut apa maksudnya? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri? Mereka berzina, mereka minum homer, waladina, yu'tuna ma tahu mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek sehingga lubuh wajilah, sehingga takut hati mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya binta Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma." Bukan. Wahai putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu itu bukan. Bukan terkait dengan orang-orang berbuat jelek, bukan walakinnahum qaumun yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Dan mereka adalah orang yang sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka bersodakoh. Tapi mereka khawatir. Khawatir. Iya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena kurang ikhlas, karena kekurangannya pada dirinya. Ini khurabillah rahiman rahimakumullah. Sehingga dengan itu tidak akan muncul rasa ujub. Tidak akan muncul rasa bangga diri atau yang lainnya. Terjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.